Faqala beliau mengatakan an-na'tu tabi'un liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at adalah tabi' adalah sesuatu yang mengikuti man'utnya mengikuti sesuatu yang disifati dalam hal rafa' nasab khafad kemakrifatan dan kenakirohan Qala syarih berkata syarah "I'lam anna na'ta ala kismaini Ketahuilah bahwasanya na'at ada dua macam. Hakikiyun wa sababiyun. Yang pertama disebut na'at hakiki dan yang kedua disebut na'at sababi. Kemudian beliau mulai merinci masing-masingnya. Fal haqiqi yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyarah. Maka na'at hakiki itu mengikuti man'utnya pada empat dari sepuluh hal. Nah, untuk nat hakiki dia mengikuti man'utnya sesuatu yang disifati pada empat dari sepuluh hal yaitu fi wahidin minar raf'i wan nasbi wal khafdi mengikuti salah satu dari i'rab rafa nasab khafaf yakni kalau man'utnya di rafa maka na'at hakiki harus di rafa kalau man'utnya di nasab maka na'at hakiki harus di nasab kalau man'utnya di khafaf atau di jar maka na'at hakiki juga ikut di jar yang mengikuti dalam hal i'rab wa wahidun minat ta'rifi wa tankir dan salah satu dari kemakrifatan dan kenakirohan. Artinya kalau man'utnya nakiroh, maka na'at hakiki harus nakiroh. Apabila man'utnya makrifat, maka na'at hakiki harus ma'rifat. Wawahidun minat mengikuti dalam hal apa? Dalam hal status kemakrifatan dan kenakirohan. Wawahidun minat tadkiri wa ta'nith. Dan salah satu dari mudhakar dan mu'annath. Kalau man'utnya muzakkar, maka na'at harus muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'at hakiki harus mu'annas. Wa wahidun minal ifradi wa tasniyati wal jam'i. Dan salah satu mengikuti salah satu dari ke mufrad, ke, muf, ke mufradan, kemusanaan dan jama' Mengikuti dalam hal jumlahnya. Kalau man'utnya mufrad maka naat hakiki harus mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka naat hakiki harus musanna. Demikian pula jika man'utnya jamak, maka naat hakiki harus berbentuk jamak. Nah, sehingga mengikuti dalam hal dalam empat hal. Dalam hal ke i'rabnya, dalam hal kemakrifatan dan kenakirahannya, Yang ketiga dalam hal status muzakkar atau muannasnya dan yang keempat, mengikuti dalam hal jumlahnya, apakah dia mufrad, musanna maupun apa ataukah jamak. Nah, ini disebut naat hakiki. Mengikuti empat hal dari sepuluh. Qala fatakulu. Maka engkau katakan, ini contohnya. Qamar qama rajulun aqilun. Qama rajulun aqilun. Seseorang laki-laki yang berakal berdiri akilun di sini disebut naat atau sifat. Dia mensifati rojul. Mensifati rojul. Bahwasanya rojul laki-laki dewasa tersebut itu sifatnya adalah orang yang berakal. Nah, orang yang berakal. Sehingga di sini akilun disebut naat sifat. Adapun rojul disebut man'ut sesuatu yang disifati oleh akil fa'aqilun na'tun li rajulin maka akil adalah na'at bagi rajul wa huwa tabi'un lahu fir raf'i dan akil itu mengikuti man'utnya yaitu rajul dalam hal rofa sama-sama rofa wa huwa wahidun min ar-raf'i wan nasbi wal khafdi dan ini merupakan salah satu dari i'rab rofa nasab dan khafab watabi'un lahu fit tankir dan aqilun mengikuti manutnya ini rojul dalam hal kenakirohan dikarenakan rojul nakiroh maka akil juga ikut nakiroh wahuwa wahidun minat tangkiri wat ta'rif dan ini salah satu dari kenakirohan dan kemakrifatan watabi'un lahu fit tazkir dan akil mengikuti rojul manutnya dalam hal muzakkar karena kan rojul sifatnya mutak anu apa statusnya mutakar maka akil juga ikut mutakar. wahwa wahidun min at-tadhkir wa ta'nis. Dan ini salah satu dari mutakar dan manas. Wa tabi'un lahu fil ifrat Dan akil mengikuti man'utnya yaitu rajul dalam hal mufrad. Dalam hal jumlahnya. Jumlahnya dia mufrad. Wa huwa wahidun min al-ifradi wa tasniyati wal jam'i. Dan ini salah satu dari mufrad, musanna dan jamak. Sehingga aqil disebut na'at hakiki, disebut na'at hakiki. Qala kemudian pensyarah melanjutkan was sababi. Adapun na'at sababi yatba'u man'utahu fi ithnain min khamsah. Adapun na'at sababi mengikuti man'utnya sesuatu yang disifati pada dua dari lima perkara. Mengikuti pada dua dari lima perkara fi wahidin ar raf'i wan nasbi wal jar pada satu dari rafa, nasab dan jar. Nah, ini mengikuti dalam hal i'rab. Wa fi wahidin minat ta'rif wa tankir. Dan salah satu dari kemakrifatan dan kenakirohan. Wala yalzam ayyatba'ahu fi ma baqi dan tidak harus mengikuti man'utnya pada enam muzakkar muannas demikian pula pada enam pada lain yang lainnya ya pada mufrad musanna jamak sehingga dikatakan di sini zamu ayat ba'ahu fi mabaki dan tidak harus mengikuti man'utnya pada perkara-perkara yang lain hanya pada ke, ke i'rab dan yang yang kedua pada status kemakrifatan dan kenakirohan. Kita lihat contohnya taqulu engkau katakan marartu birajulin qaimatin ummuhu. Marartu birajulin qaimatin ummuhu. Aku melewati seorang laki-laki yang berdiri ibunya. Nah, aku melewati seorang laki-laki yang berdiri ibunya. Kita lihat ko imatin, ko imatin ini na'at dan di sini dia jenisnya na'at sababi. Kenapa? Dikarenakan dia hanya mengikuti man'utnya, yakni rojul yang disifati pada dua hal saja. Yang pertama dalam hal i'rab yang kedua dalam hal kemarifatan dan kenakirohan saja. Kita lihat rojul dia rofa uh, eh, afan dia dijer di khafat dimasuki ba rojulin dijer maka qaimatin juga harus dijer yang kedua rojul nakiroh Roju, rojulin nakiroh maka qaimatin juga harus nakiroh adapun dalam hal mufrad muzakkar Musanna tidak harus. Demikian pula dalam hal mudzakkar muannas juga tidak harus. Kita lihat di sini, qaimatin berbentuk muannas. Ya ada tak marbutoh, ada tak taknis di akhirnya. Sedangkan rojul adalah man'utnya yang disifati itu laki-laki. Rojul, laki-laki. Namun di sini naatnya muannas. Ya, dikarenakan di sini qaimatin memiliki fa'il. Fa'ilnya adalah fa'il fa'ilnya adalah fa'il yang muannas. Di sini ummuhu adalah fa'il bagi qaimatin. Sehingga qaimatin di sini muannas dikarenakan fa'ilnya muannas. Maka di sini qaimatin disebut na'at sababi. Aku melewati seorang laki-laki yang berdiri. Siapa yang berdiri? Bukan laki-laki itu, tapi ibunya laki-laki tersebut. Ummuhu. Ummuhu ibunya. Haknya kembali ke, ke, ke rojul domir hak kembali ke rajul. Qala faqad tabi'ahu fil khafdi. Maka qaimatin mengikuti rajul man'utnya dalam hal khafat. <coughs> Wa huwa wahidun min ar-raf'i wan nasbi wal jar. Dan ini salah satu dari i'rab rafa, nasab dan jar. Wa fit tankir dan mengikuti dalam hal kenakirahan, Rajul nakirah maka qaimah harus nakirah Wahwa wahidun minat tangkiri wat ta'rif. Dan ini salah satu dari kenakirohan dan kemakrifatan. Walam yatba'hu fit tadhkir. Dan tidak mengikuti. Nah, <coughs> tidak mengikuti rojul dalam hal ke dalam hal muzakkar. Lianna rojul muzakkar dikarenakan rojul muzakkar wa qa'imah muannas dan qa'imah na'at sababi itu muannas. Wa kadzalika taqul, demikian pula engkau katakan, marartu bimra'atin qaimin abuha. Aku melewati seorang perempuan yang berdiri ayahnya. Ayahnya perempuan tadi. Sehingga yang berdiri bukan perempuannya yang aku lewati, tapi ayah sang perempuan itu yang berdiri. Nah, fahuwa tabi'un lahu aidan fi ma Maka na'at qaimin mengikuti manutnya imro'atin pada apa yang telah disebutkan. Ini dalam hal i'rab jer, imro'atin jer, maka imin di jer. Dan yang kedua dalam hal kenakirahan, imro'ah nakirah, maka qaim juga ikut nakirah. Walam yadba'hu fit ta'nis dan tidak mengikuti manutnya dalam hal muannas. Kita lihat manutnya yang disifati muannas perempuan, imro'atin perempuan. Namun di sini naatnya mudzakkar, laki-laki. Koim, Enggak ada tak taknis. Nah, enggak enggak mengikuti. Dikarenakan di sini fa'il koimin adalah abuha. Fa'ilnya adalah muzakkar, laki-laki. Ayahnya yang berdiri, bukan bukan perempuan yang berdiri, tapi ayahnya muzakkar. Maka koim harus di dimuzakkarkan. Wa kadzalika taqulu demikian pula engkau katakan pada contoh yang lain marartu bi koimin qaimin abuhuma. Aku melewati dua orang laki-laki yang berdiri ayah kedua orang laki-laki tersebut. Fahuwa tabi'un lahu aidan fima dzukir. Maka na'at di sini mengikuti man'utnya pada apa yang telah disebutkan. Di sini qaimin na'at sababi. Dia mengikuti man'utnya ini rajulain dalam i'rab yang yang pertama ini i'rab jar sama-sama jar. Rajulain di sini dijar dengan tanda ya dikarenakan dia isim musanna Qaimin dijar dengan kasrah. Nah, yang kedua mengikuti dalam hal kema'ri ke, ke nakirohan. Rojulain nakiroh, qaim nakiroh. Walam yadba'hu fit tasniyah. Namun tidak mengikuti dalam hal musanna. Kita lihat man'ut yang disifati musanna. Rojulaini. Dua orang laki-laki. Namun na'atnya muzakkar qaim. Nah, tidak mengikuti. Dikarenakan qaimin di sini memiliki fa'il fa'ilnya mufrad fa'ilnya mufrad ini abu nah وهذا الذي ذكره المؤلف في قوله تابع لمنعوته في رفعه ونصبه إلى آخره لازم في كل نعت حقيقيا كان أو سببيا dan yang disebutkan oleh muallif dalam ucapannya mengikuti dalam mengikuti man'utnya dalam rofa, nasab, khafat ya kemarifatan dan kenakirohan. Ini harus pada setiap naat. Baik naat hakiki maupun naat sababi. Mengikuti man'utnya dalam hal ke i'rab dan yang kedua dalam hal kemarifatan dan kenakirohan. Walidhalik iktasara alihi Oleh karena inilah Ibnu ajurum mencukupkan dalam menyebutkan dua hal ini saja dalam hal i'rab saja dalam hal i'rab dan yang kedua dalam hal kenakirohan dan kemakrifatan. belum mencukup, mencukupkan menyebutkan itu saja. Liyashmal main na'ti. Agar mencakup dua macam na'at. Na'at hakiki dan na'at sababi. Ya, sama-sama mengikuti dalam dua hal ini ini. Ya berserikat dalam dua hal ini, mengikuti mal'utnya dalam hal i'rab mengikuti man'utnya dalam hal kemarifatan dan kenakirohan. kenakirohan. Hanya saja untuk naat hakiki ditambah dua hal lagi. Mengikuti man'utnya dalam hal muzakkar mu'annas, kemudian yang keempat mengikuti man'utnya dalam hal mufrad, musanna dan jama'. Adapun naat sababi hanya dua saja. Qala thumma bil haqiqi. Kemudian Ibnu Ajurum menyebutkan contoh naat hakiki li'annahu al aslu fin na'ti dikarenakan na'at hakiki adalah hukum asal na'at faqala Ibnu Ajur mengatakan taqul engkau katakan qama Zaidun al-aqilu Zaid berdiri ya Zaid yang berakal berdiri wa ra'aitu Zaidan al-aqila aku melihat melihat Zaid yang berakal wa marartu bi Zaidin al-aqili dan aku melewati Zaid yang berakal di sini naatnya naat hakiki mengikuti man'utnya dalam hal i'rab yang kedua dalam hal kemakrifatan dan kenakirohan Zaid itu ma'rifat al-aqil juga ma'rifat yang ketiga mengikuti dalam hal muzakkar muannas dan yang keempat dalam hal mufrad musanna dan jamak sama-sama mufrad wallahu taala alam biswab kita cukupkan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in